Yang dijalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diutus menjadi Rasul menjadi nabi dan rasul sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syiaratul rasul. Bagaimana perjalanan hidup beliau sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai beliau wafat. Fil ibadah wa fil muamalat وفي دعوة إلى الله وفي الجهاد والهجرة وفي تعليم Iya, baik dalam masalah ibadah beliau, bagaimana ibadah beliau, atau muamalah beliau, bagaimana muamalahnya, juga bagaimana dakwah beliau, bagaimana beliau dalam berjihad dalam ketika berhijrah, ketika mengajari umatnya. Kesimpulannya kata beliau, hafizahullah taala fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi ya siratuhu alaihi salatu wassalam. Semua ucapan beliau, semua perbuatan beliau, semua keadaan beliau iya, sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai wafat itulah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kenapa kita penting mengetahui, mempelajari, mendalami surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tentunya tadi habihi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berkuduah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berkuduah bertauladan dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, ya dalam bermasyarakat kita, dalam dakwah kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala kata beliau, "Wa hadza amrun muhimmun." Ini perkara penting. Mempelajari sirah adalah perkara penting. Annal muslima yadrusu sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajli an yaqtadiya bihi. Yaitu kata beliau seorang muslim mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dalam rangka yaqtadiya bihi dalam rangka dia berkudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan semata-mata untuk menambah wawasan pengetahuan tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berkudwah bersalah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat al hazab ayat yang ke-21 Allah Subhanahu berfirman di surat al hazab ayat ke-21 Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sungguh telah ada baik kalian dan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, tentunya tauladan yang baik bagi orang-orang yang dia mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Yakin akan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Yang kedua, rahiman rahimakumullah dengan kita semakin mendalami siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membantu untuk kita memahami Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana kata Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala hulukin azim Allah muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau di atas akhlak yang baik di akhlak, akhlak yang agung bagaimana akhlak yang agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Mukminin radhiyallahu anha kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Ingin tahu bagaimana akhlak Al-Quran? Lihat bagaimana sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ikhwan fil rahimakumullah. Pentingnya kita mengetahui sirat Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena siratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mizan. Nazinu bihi al-aqwal wal a'mal. Iya. Sirah beliau adalah timbangan. Untuk menimbang, menilai setiap ucapan dan perbuatan. Iya, dengan kita merujuk bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi melakukannya. Ini terkait dengan nanti yang terakhir akan saya baca terkait dengan masalah terakhir nanti bahwasanya siratul Rasul itu adalah satu hal penting dalam rangka kita membantah mukhalif membantah orang-orang yang menyelisih al-haq dengan siratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadabillah rahimani wa rahimakumullah jami'a dengan kita mengetahui sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka seorang akan semakin cinta kepada kepada beliau. Semakin mengenal beliau. Semakin mengenal agungnya akhlak beliau. Iya. Maka dia akan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan mengetahui syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah rahiman rahimakumullah maka dia akan semakin paham agama secara keseluruhan. Tadi di awal kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala yang namanya siratul rasul adalah semua ibadah beliau, muamalah beliau, iya, jihadnya beliau, dakwahnya beliau, utuh kata beliau, perbuatan beliau itulah Islam. Semakin seorang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenal sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin mengenal Islam. Ia semakin ia mengetahui kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Dan yang terakhir iya dengan kita mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan memiliki modal untuk membantah orang-orang menyimpang. Untuk membantah orang-orang yang mendesihi al-haq. Kanifani fillah rahiman rahimakumullah siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan. Yang pertama Kalau nas yang lain itu ada padanya ya nas terkait dengan ahkam, terkait dengan berita, akhbar. Iya, ada padanya yang umum perlu dikhususkan ada namanya nasun am ada nasun khas nanti ada kaidah kalau umum itu harus ditaksis oleh yang khusus itu ada kaidah kaidah terkhusus ada nasikh mansuh iya ada yang lebih dulu kemudian dimansuh oleh nas yang berikutnya iya ada yang masih global mujmal maka harus ditafsir oleh nas yang rinci Iya, ada yang masih mutlak, maka harus ditakid dengan naskah yang muqayyad. Itu semua terkait dengan musuh. Kalau sirat Rasul SAW seorang yang membaca sirat Nabi Muhammad SAW, iya dia bisa membantah al ahwa wal bid'ah membantah mukhalif iya dengan tidak susah dia iya mempelajari masalah ini apakah ini masuk atau tidak apa ini umum harus dikhususkan lagi atau tidak apa ini masih mujmal harus ditafsir atau tidak ini kekhususan keistimewaan siratul nabi seperti apa namanya masalah sirah rasul sallallahu alaihi wasallam contoh mereka-mereka yang tidak mau bermuamalah dengan orang kafir Iya. Kalau dia baca kita-kita para ulama kita, bagaimana siarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya beliau masih diraknya di seorang Yahudi. Iya kan? Dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab alhamdulillah dipelajari pondok-pondok kita, Ahlus Sunnah. Umdatul Ahkam. Ya, babur rahan, masalah gadai dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha kata beliau karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin warhanahu bir'an min hadid Rasulullah SAW membeli ngutang ta'am makanan untuk beliau dan keluarganya syair disebutkan ta'am dari syair syair itu kalau terjemahannya terjemah sih jelaut katanya sih dulunya biasa digunakan untuk makan pokok sebelum ada nasi mereka kadang makan itu syair gandum misalnya yang biasa makan di sana alhasil membelinya dari siapa min Yahudiin. jadi seorang Yahudi. Bermuamalah dengan orang Yahudi. Bahkan mutang. Bahkan parohanahu dir'an min hadis Rasulullah SAW nggak ada uang gade, baju rompi besinya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Mana mereka-mereka yang katanya jangan mau muamalah dengan Amerika, yang muamalah muamalah dengan orang-orang kafir. Ini Rasulullah SAW. Demikian cara beliau sampai wafat beliau, yang wafat beliau berbuat demikian. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada faedah lain terkait dengan hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Al Basam dalam syarah Umdatul Hakam Taisir Allah juga tambahan faedah buat kita Kadang kita ada pertanyaan bagaimana kalau kita bermuamalah berjual beli dengan seorang yang kita tahu dia banyak hartanya haram. Jadi hadis ini kata para ulama kita nggak masalah. Selama kita tidak tahu itu adalah benda nah, benda haram dapat kerampas untuk beli ke kita. Selama kita nggak tahu itu yang haram yang dikasih ke kita nggak masalah. Yahudi bagaimana mau Penuh dengan riba, penuh dengan gish, penipuan dan lainnya. Tapi Rasulullah bermuamalah dengan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang kedua, keistimewaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir. Iya, bagi nas-nas di dalam Al-Qur'an. Sehingga tadi di awal kita bahas, semakin seorang mengenal sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka semakin dia akan terbantu memahami Al-Quran Lukari Karena ucapan Rasul, perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah iya penjelas dari al quran Lukari Disebutkan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala as-sunnah tufassirul Quran wa tadullu alaihi wa tu'abbiru an. Iya, sunnah itu menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Iya, menjelaskan yang masih global. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang beriman, laksanakan salat, tegakkan salat, keluarkan zakat. Gimana salat? Ada dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Fashalaha as-sunnah. Rasul yang merincinya. Salat itu dari takbir begini caranya sampai kemudian salah. Waktu zakah, rincian yang ada dalam Al-Qur'an yang dikeluarkan zakatnya itu adalah ini, adalah itu. Iya, kalau sampai sob sekian dikeluarkan sekian persen ada. At-tafsil dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya Syekh Al-Albani taala punya risalah kecil menjelaskan manzilatus sunnah fil Islam kedudukan sunnah di dalam Islam dan boleh membantah mereka-mereka yang menyatakan cukup dengan bahasa dan mempelajari Al-Quran Karim. Dan dusta. Bohong mereka yang berkata demikian. Telah keliru. Telah tersesat. Iya. Jangankan mereka. Jangankan orang-orang sekarang. Sahabat Rasul SAW yang paling mereka adalah generasi paling mulia. Murid-murid Rasul SAW keliru di dalam memahami ayat Al-Quran kalau seandainya tidak dibimbing Rasulullah SAW. Karena semata-mata mereka berdasarkan bahasa. Ya kan? Dalam surat Al-An'am dalam kitab Tauhid kita ingat. Ketika mereka mendengar ayat Allah, "Alladzina amanu walam yalbisu imanuh bidhulmin. ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Ingat ya? Iya orang-orang yang mereka tidak tercampuri imannya dengan kezaliman. Mereka lah yang akan mendapatkan keamanan yang mutlak. Mendapatkan keamanan dan mereka lah orang yang akan mendapatkan hidayah. Iya. Ketika mendengar ayat ini, karena berdasarkan bahasa semata, <coughs> mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Karena semata-mata berdasarkan bahasa. Iya. Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Laisa kama takurun, bukan seperti yang kalian pahami. Iya. Tetapi yang dimaksud belum sini apa? Apa? Yang dimaksud dalim, dalim di sini apa? Syirik. Iya, alam tasma'u, apakah kalian tidak mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jangan kan kita orang sekarang mau semata-mata belajar bahasa kemudian mau nafsirkan Quran. Sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saja sebagai yang keadaannya. Kalau seandainya tidak dibimbing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup. Sehingga dalam memahami Al-Quranul Karim butuh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mengenal sirah Rasul, sampai diterbimbing terbimbing untuk memahami Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mudah untuk diingat. Mudah untuk dihafal. Iya, sehingga bisa kita butuhkan untuk membantah mereka-mereka yang milisi al-haq kita mudah mengingatnya, mudah menyampaikannya. Dan itu yang dilakukan oleh para imah kita. Di satu cerita yang disebutkan kita-kita para ulama kita di antara lima Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Lumatul Itiqad iya kisah seorang tokoh Mu'tazilah Ibnu Abi Duad dengan alat azrami di hadapan khalifah. Kita tahu dulu bagaimana Mu'tazilah mereka berhasil mengelabui penguasa ketiga itu sehingga memaksa rakyat untuk memiliki pemikiran bid'ah yaitu menyatakan Quran makhluk. Satu ketika dipanggilah al rami untuk berdebat dengan seorang tokoh Mu'tazilah. Ibnu berdua. Alhasil ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Beliau berhasil mengalahkan ini dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan khalifah ketika itu dikatakan apa yang Anda sedang dakwahkan menyatakan Al-Quran makhluk Apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Apakah Abu Bakar tahu? Ini sirah. Apakah Umar bin Khattab tahu? Apakah Utsman bin Affan tahu? Atau Ali bin Abi Thalib tahu? Atau tidak tahu mereka? Bingung. Maju kena, mundur kena. Kata dia, oh ini mereka belum tahu. Salah. Oh begitu sesuatu yang Rasul tidak mengetahuinya, Abu Bakar tidak mengetahuinya, Umar, Utsman, Ali bin Thalib tidak mengetahui. Kamu tahu? Akhirnya, oh enggak, dia tahu. Dengan sirah. Dengan sirah Rasul salah satu sirah para sahabat. Ini khonifillah rahimah rahimakumullah. Di akhir cerita intinya, kemudian khalifah ketika itu akhirnya merasa puas. Iya. Kepada ulama ketika itu ahlu sunnah al dan terbungkamlah mutazilah ini. Iya. Demikianlah dakwah sunnah. Senantiasa kembali kepada serah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, itu tuntunan Rasul, tuntunan para sahabat. Sehingga ketika muncul ahlu bid'ah, muncul ahlu ahwa, muncul mukhalif. Kita tanyakan kepada mereka, apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu yakini sekarang? Apakah pernah dilakukan Rasul? Pernah diyakini Rasul? Itu. Apakah pernah Abu Bakar melakukannya? Umar melakukannya? Meyakininya? Dengan ini mudah kita membantah al-mukhalif. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Di antara tentunya fenomena yang ada sekarang ini mereka khawarij kaum teroris yang dengan mudahnya mereka membunuh orang kafir menyamaratakan mereka jadi merinci sebagaimana Rasul Nabi kita Muhammad SAW merinci. Para sahabat Rasulullah SAW merinci. Iya, mereka memilah-milah orang kafir, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min, ada kafir harbi. Mereka khawarij teroris menyamaratakan. Ketika membaca ayat-ayat Allah, um, ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu memerintahkan faqtul musyrikin wajib wajadtumuhum. Bunuh, semuanya bunuh. Dari mana? Iya. Apakah Rasul memahami seperti pemahaman kalian? Apa Abu Bakar, Umar, Utsman memahami seperti kalian? Jawaban tentu tidak. Karena mereka Rasul Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, itu mereka merinci sebagai rincian yang telah sampaikan para ulama kita kepada kita. Intinya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah siratul Nabi Muhammad SAW itu penting kita pelajari. Iya, semakin meningkatkan keimanan kita, meningkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, semakin kita bisa berkuduah kepada Rasul SAW. Dan tadi ini terakhir untuk membantah al-mukhalif orang-orang misal hak dengan sirah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Dan diantara yang juga kita perlu pelajari kisah-kisah para nabi yang lain. Karena kisah-kisah nabi yang lain pun memiliki faedah yang banyak. Ibnu Taimin rahimahullah taala dalam kitab usulul Tafsir Usulun fit Tafsir. Iya, menjelaskan tentang fawaid kisos. Fawaid qasas. Fawaid qasas. Faidah-faidah kisah-kisah yang adalah dalam Quran. yang antaranya adalah tentu sebagai pelajaran untuk kita. Laqad kana iya, lakum fi qasasin laqad kana lakum fi qasasin ibrah. Sungguh telah ada ibrah bagi kalian pada kisah-kisah iya rasul terdahulu kisah tentang para rasul kisah para nabi kisah orang-orang salihin dulu kisah apa yang telah menimpa umat sebelum kita ini ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam al al Karim sehingga hadirin rahiman rahimakumullah terkhusus nanti akan disampaikan oleh Ustaz Idral terkait dengan sirah Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin perlu antum benar-benar pahami Wallahu a'lam bishawab. Itu mukadimah dari anak. Subhanallah bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.